بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Assalamualaikum, Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala beraktivitas sampai dengan siang ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh aktivitas kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan itu insya Allah kita bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Eh, ini penting kami hadirkan. Saya mohon izin, saya baru mendarat ya dari Semarang. Disempat berputar juga, terakhir kami di kawasan yang penting bagi saya adalah kenapa menyampaikan ini ternyata di setiap tempat yang kami kunjungi itu masya Allah perlombaan untuk beramal soleh itu luar biasa ya. Jadi kalau kita tidak terpikir untuk berubah dengan cepat, itu kita ketinggalannya jauh. Ya, ketinggalannya sangat jauh ya. Karena itu saat Anda baru terpikir mau baca Quran hari ini, ada orang-orang yang sudah menghafalkan ayat yang mungkin Anda sudah baca itu. Saat Anda baru terpikir mengerjakan sholat di masjid, ada orang-orang yang sudah intikaf di masjid. Saat Anda baru berpikir itikaf di masjid, ada orang-orang yang bahkan sudah mulai berdiskusi tentang kebaikan di masjid. Dan itu juga perlombanya, Masya Allah, bukan hanya dengan orang-orang sepantaran kita. Namun saya saksikan sekarang perlombaan itu menggema luar biasa sampai dengan anak-anak yang bahkan mereka belum sampai masa taklif Belum ada kewajiban untuk ibadah. Anda bisa gambarkan ya, ada anak usia 4, 5 tahun, Insya Allah sebelum azan maghrib ya setengah enam dia sudah mulai berlomba ke masjid dengan teman-temannya dan dia share dengan kawannya gitu kan. Kemudian masya Allah masuk ke masjid nunggu azan mereka duduk dengan baik gitu kan sholat duduk azan kemudian siap sholat sunnah mereka sholat selepas sholat mereka masih mengaji etiket ya, sampai isya pak ya bangda isya mereka sholat ya setelah isya kemudian mereka evaluasi pelajaran mereka lantas pulang jadi kalau Anda misalnya untuk teman-teman yang ikhwan yang laki-laki baru terfikir ke masjid saat dipanggil oleh Allah lewat azan di suara muadzin itu, kita kalah sama anak usia 4-5 tahun karena mereka datang ke masjid sebelum azan berkumandang. Kalau Anda baru terfikir sholat maghrib saja, belum sempat terfikir untuk etiket kebaikan, kita masih kalah karena mereka mengaji setelah itu. Kalau ibu misalnya masjid yang berjamaah maghrib ya, tapi isanya misalnya tidak berjamaah, kalah juga sama anak usia 45 tahun. Dan mereka pada Isya sebelum tidurnya masih berevaluasi. Mereka beristighfar, doakan orang tuanya, macam-macam. Jadi kalau kita tidak melakukan itu pun, kita masih ketinggalan oleh mereka. Jadi bertakwalah kepada Allah, pulanglah ke rumah, kemudian lihat keluarganya, ngobrol dengan keluarga, dengan suami, perbaiki keadaan keluarga kita. Karena perlombaannya semakin kencang. Dan semua yang ada di dunia ini sementara sifatnya. Kalau bukan kita duluan yang meninggalkan dunia, dunia akan tinggalkan kita pada saat, -saat nanti. Okay. Baik teman-teman sekalian, karena itu kita coba lanjutkan ya tentang materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan pertama materi kita ini, pelajaran kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari usaha kita meningkatkan amal saleh kita dan insya Allah menjadi bekal untuk merubah diri kita dengan lebih baik. Ya. E, izin, jadi sebelum kita belajar, saya ingin ingatkan ya, kami tidak menyukai pelajaran yang membuat sekedar pintar untuk dituliskan. Ya, kami menginginkan pelajaran yang kita baca, kita pelajari bisa mudah untuk diamalkan. Karena ada orang-orang yang pandai mencatat, menghafalkan, tapi tidak ingin untuk mengamalkan. Itu tidak disukai. Ya, jelas di sini. Ya? Baik, karena itu Eh, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan itu Allah berikan ketenangan pada jiwa kita. Kalau sudah karena Allah itu nggak ada sekat mau belajar di manapun dengan ustaz manapun sepanjang baik pasti akan tenang gitu. Ya, jadi jangan anda kira kalau pindah tempat jadi lebih menurun tidak. Mungkin menurut Allah jadi lebih santai, ya? Kan? lebih nyaman dan bisa lebih baik ya, insya Allah. kita teruskan ya bahasan kita. E, kami masih menggunakan kitab yang sama ya, dengan pertemuan yang lalu. Sebagian pertanyaan masih saya bawa dan saya selipkan di kitab ini. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan surah Al-Fatihah di ayat yang ke-6 ya, pada pembahasan ihdinas al mustaqim kita akan mengurai tentang makna hidayah bagian kedua. Ya teman-teman sekalian, di sesi pertemuan yang lalu kita telah uraikan bagian pertama dari pengertian hidayah berdasar kitab yang telah kita baca ini ya tafsir al-wasil karangan Syekh Tantawi Johari. Baik, secara umum kami ingin berikan resum dulu sebentar. Kalimat ihdinas siratal mustaqim kalimat ihdinas siratal mustaqim kami turunkan terdiri dari tiga bagian penting ya. satu ihdina kedua surah ketiga al-mustaqim kita pecah jadi tiga bagiannya mohon izin untuk bersabar dalam kajian kita ya sehingga tidak hanya menghasilkan kesimpulan-kesimpulan tapi saya menginginkan kita memahami dengan runtut jalan berpikir Al-Qur'an. Ya ingat ya, yang penting bukan menghafal tapi paham ya bagaimana cara mengaplikasikannya. Ya, kita coba orai pelan-pelan. Ya. Di pertemuan lalu kita telah bahas kalimat ihdina ini ya, berasal dari kata hidayah bentuk jamaknya hujan wasir kemudian ditambah dengan kata na dengan ya pendekan dari kata nahnu Di ya, sini hidayah bentuk jamaknya hudan permintaannya disebut dengan ihdi jelas ya ihdina ini saya turunkan asalnya dari kata hidayah bentuk jamaknya disebut hudan permohonan mendapatkan hidayah atau hudan kalimatnya berubah jadi ihdi. Jelas? Kalau sampai sini saja berarti kita khususkan untuk kita pribadi. Tapi kalau kita menginginkan kebaikan-kebaikan ini melekat tidak hanya bagi kita secara personal, tapi bagi orang-orang sekitaran kita, kerabat kita, keluarga, teman, tetangga dan sebagainya, maka bentuknya mesti disandarkan dengan bentuk jamaah. Ya. Jamak dari kata saya apa? Kami kan? Kami kita ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan nahnu. Kalau misalnya kita ingin singkat kalimat nahnu ini yang bisa disandingkan dengan kata kerja, ini kan kata kerja kan? Permohonan. Ihdi mohon berikan hidayah kepada kami. Kalau disebutkan ihdi nahnu kan nggak enak ya. Ihdi nahnu kan tidak nyaman gitu kan? Maka dalam bahasa Arab bisa disingkat dari nasnya menjadi na gini. Ya. Jelas begini? Baik, jadi maka menyatulah dua kalimat ini menjadi seperti ini ihdina. Ya, berikan hidayah kepada kami. Jelas begini? Baik. Kalau anda yang belum paham nanti beri catatan ya. Nanti saya coba uraikan, jangan tinggalkan ruangan ini sampai kita paham. Baik. Sekarang ini bagian pertama yang sudah kita bahas dulu, saya resume sebentar. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hidayah gitu kan? Sehingga tidak sekedar kita minta tapi tidak mengerti yang kita mintakan. Nah, di pertemuan lalu kita sudah bahas di antara makna hidayah itu bisa berarti satu, ya kan? solusi dari persoalan yang kita jalani dalam kehidupan. Ya. Bahkan saya telah turunkan ayat-ayatnya juga, kalau Bapak Ibu masih ingat dia, Baik, hati-hati teman-teman sekalian, pelan-pelan. Jadi hidayah bisa berarti solusi kehidupan. Jadi semua masalah yang kita hadapi. Misal, maaf, ada kesulitan, bagaimana mendapatkan mudahnya. Sakit, bagaimana bisa sembuhnya. Rizki terhambat, bagaimana bisa lancarnya. Jadi semua masalah yang kita hidupi, yang kita hadapi, baik di rumah ataupun di luar rumah, ketika minta solusinya, maka Quran menyebutnya dengan apa? Hidayah, jamannya apa? student. Baik. Kita telah ambil contoh ini di antaranya misal isi Quran sendiri, Al-Quran ya, disebut oleh Allah itu solusi hidup ditemukan di Quran surah kedua ayat 185 posisi paling kiri di pertengahan ya. mohon izin kalau agak cepat menyampaikan karena pertemuan lalu saya sudah urai sebagian besarnya perhatikan Ya Allah menyampaikan syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Apa fungsi Quran itu? Hudan. Jelas ya? Hudan linnas. Solusi bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Baik, masih ingat hudan itu jamak atau bentuk tunggal? Jamak kan ya? Tadi masih ingat uraiannya hudan jamak dari hidayah, kan? Maka semua isi Quran, jamak kan banyak ya. Nah, semua isi Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas sebetulnya itu semua solusi dari persoalan hidup kita. Anda bisa keluarkan Quran, terapkan dalam kehidupan maka hidup akan semakin mudah. Ya, jelas di sini ya. Makanya di zaman Nabi ketika Quran turun, sahabat diarahkan untuk langsung belajar, hafalkan bawa. Jadi yang dimaksud hafal itu bukan hafal ingat, tapi hafal untuk dihadirkan saat dibutuhkan. Awas hati-hati ya. Menghafal Quran yang benar itu disebut dengan zikir. Zikir itu bukan sekedar hafal. Ya. Kalau cuma hafal itu namanya hafid. Ya, hafal. Jadi hafil wa yahfad, hafid. Di, di, kalau cuma hafid, jangankan kita, non-muslim bisa menghafal Quran. Ada non-muslim menghafal Quran? Ada. Tapi kita saat menghafal Quran itu disebutkan oleh Quran sifat hafalannya dengan zikir. Zikir. Quran surah ke-54 ayat 17 ayat 22, ayat 32 dan ayat ke-40. Ya, Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Lihat kalimatnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri bukan lil hifzi. Ya. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dihafalkan. Kalimat hafalannya menggunakan kata zikir. Ingat itu ya, Zikir itu segala aktivitas yang bisa mengingatkan kita dengan Allah. Ya, jadi kalau Anda misalnya mau minum, ingat Allah, itu zikir. Mau duduk, ingat Allah, itu zikir. Mau bicara, ingat Allah, itu zikir. Ya. Beda antara orang yang beraktivitas ingat dengan Allah, yang belum ingat dengan Allah itu lain. Ya. Orang kalau bicaranya ingat dengan Allah, dia tidak akan mencari kosakata yang tidak Allah ridhai. Ya. Sekarang kita temukan dipertontonkan dengan gratis ya. Bahkan ada level-level orang-orang pintar yang bicaranya jauh dari ketentuan Allah. Ya, semua agama sama, mengarah pada Tuhan yang sama dengan cara yang beda-beda. Itu Allah nggak suka. Ya. Dusta Allah nggak suka. wa ilulil mukadzibin celaka bagi para pendusta. Mencela Allah nggak suka. Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumil qaum. Hai orang-orang beriman jangan saling mencela. Gibah Allah nggak suka. La yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan saling mencela satu dengan yang lainnya, menggibahkan. Ya. Nah, jadi mustahil ada orang hafal Quran, hafal ayatnya, kemudian tidak dia gunakan sebagai zikir. Itu bukan hafal yang diinginkan. Jadi penghafal Quran yang baik itu begini, dia mau jalan, dia melihat sesuatu, dia langsung hadirkan ayatnya. Jadi ayat membimbing dia ingat Allah. Dia mau melihat, oh saya pria, Quran surah ke-24 ayat 30, langsung di benaknya langsung, ke matanya tembusnya. Ya. ini qulil mu'minina min Katakan pada pria-pria yang punya iman, hanya yang baik yang boleh dilihat. Begitu ada yang tidak baik dia palingkan. Begitu dia mau bicara, dia ingat Allah, maka lisannya itu akan langsung mengeluarkan kosa kata Quran. Ya, maksudnya tidak akan mencari yang buruk gitu. Itu itu penghafal yang benar. Jadi kalau cuma hafal Quran, tapi isi Qurannya tidak membuat kita mendapatkan manfaat dari situ, itu ada yang salah cara menghafalnya. Ya. Makanya Quran sendiri mengatakan, maaf ya Bapak Ibu sekalian, pertama penghafal Quran terbagi tiga. Ada di Quran surah 35 ayat 32, posisi paling kiri sebelah atas. Ya sampai 33-nya kalau mau lengkap dengan surganya gitu kan. Bismillah. Saya mau izin saya perluas sedikit ya. Quran surah 35 Fatir ayat 32 sampai 33. Ada? Saya langsung ke intinya saja ya. Di antara penghafal Quran itu wa minhum zalimun li Ada orang yang zalim pada dirinya. Ya. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apa fungsi gelas? menampung air untuk diminum kan? Baik, apa fungsi gayung? Ambil air untuk mandi kan? Ada orang gunakan gayung untuk minum, gelas untuk mandi. Itu zalim namanya. Baik ya? Nah, jadi ada penghafal Quran zalim karena menempatkan ayat Quran tidak sesuai tempatnya. Ya, misal ada orang mengambil ayat Quran untuk menguatkan argumentasinya, tapi padahal yang tidak Allah sukai. Semua agama itu sama, cuman caranya beda-beda. Ini loh, ada di Quran ayatnya sekian. Dari mana ada taunya? tiba-tiba ngambil ayat Quran ke tempat yang tidak benar. Ya. Atau masalah yang ringan-ringan, dia bicara hafal ayatnya tapi ayatnya tidak membimbing dia bicara dengan baik. Jelas di sini? Nah, itu wamin hum nafsi. Ya ada orang hafal ayatnya tapi tidak bisa menempatkan ayat Quran sesuai dengan fungsinya. Oke. Yang kedua wamin hum Ya. Ada orang yang cukup untuk dirinya. Belum bisa berbagi. Jadi ayat ini baru dia hafalkan, pelan-pelan dia lihat, dia praktekkan untuk pribadinya. Ya, jadi begitu lihat baca Quran, biasanya penghafal Quran pertama yang mulai menghafal itu kalau benar ada dampak ketenangan dalam jiwanya. Jadi kalau bapak ibu mulai menghafal Quran pertama kali, ya setelah ada hadir Qurannya itu dampak pertamanya tenang hatinya. Jadi zikir itu membuat tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Alam bi tatma'innul qulub. Makanya saat Anda baca Quran pasti ada ketenangan, Pak. Ibu ya, Anda sedang punya masalah misal, gampang sebetulnya. Ambil wudhu, buka mushaf, baca Quran. Seketika ada kedamaian dalam jiwa. Apalagi yang Qurannya sudah ada dalam jiwanya. ya? baik dan akan berubah sifat dan sikapnya jadi lebih tenang, ya. Maaf, dari sikapnya juga tenang, ada kelembutan dalam perilakunya gitu ya. ya dan begini. Baik, tapi baru pribadi belum bisa ngajak orang. Kalau sudah bisa mengajak orang lain pada kebaikan, maka yang ketiga, sambil khairat. Dia sudah bisa ngajak, dia sampaikan pada orang lain. Nah, yang ingin saya maksudkan ada bahkan orang-orang yang sudah mengetahui petunjuknya dari Al-Quran, tapi tidak bisa menempatkan itu dalam kehidupannya. Jadi yang diinginkan saat seseorang menghafal Quran itu, dia mengeluarkan isi Qurannya menjadi solusi. Ya. Makanya dulu sahabat Nabi, itu oleh Nabi tidak diajarkan langsung hafal Quran keseluruhan. Ya, satu ayat, dua ayat, sesuai kebutuhan, keluarkan, dijelaskan. Begitu sudah dipraktekkan, pindah kepada ayat yang lainnya. Ya. Jadi ibu bisa atau bapak teman-teman bisa keluarkan secara tematik. Antum ini pengusaha gitu kan? Kenapa belajar yang langsung tidak ada kaitannya dengan aktivitas anda? Kenapa anda tidak keluarkan ayat-ayat berusaha dalam Quran? Turunkan satu, dua, tiga, empat, misalnya tunggangnya itu. Ibu-ibu misalnya, ya teman-teman akhwat, kenapa tidak keluarkan ayat-ayat tentang jadi istri yang soleha, jadi ibu yang baik gitu kan? bisa macam-macam Anda turunkan ini. Tilawahnya selama sebulan. Atau kompak sering saya katakan dengan suaminya. Ayah keluarkan ayat tentang ayah dan suami. Ibu tentang istri dan ibu. Anak-anak tentang anak-anak. Lalu Anda punya target sebulan nih di rumah tangga. Kita tilawahi ayat ini, kita praktekkan di kehidupan rumah tangga. Demi Allah saya katakan, tidak ada keindahan kecuali nikmat setiap hari. Nyaman gitu. Ya, nggak percaya silahkan, silahkan anda keluarkan. Ya. Nah karena itu di akhir ayat 185 ini sebelum sebelum masuk ke konteks syukur Allah sampaikan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Apa pentingnya Al-Qur'an ini dipelajari sebagai solusi hidup? Karena kami kata Allah menginginkan hidup Anda mudah dan Allah tidak menginginkan kita larut dalam kesulitan. Jadi kalau ada orang hidupnya susah, maaf yang salah bukan Allah. Yang salah manusianya karena tidak mau mengambil petunjuknya. Ini poinnya. Jadi ini kesimpulan kita yang kemarin, Okay. Yang kedua, hidayah juga berarti petunjuk yang memudahkan. Petunjuk kemudahan. Oke, okay. jadi yang kedua bisa berarti petunjuk pada segala hal yang memudahkan. Insya Allah. Saya tadi di mobil begitu mau turun dapat SMS dari staff kami ya. Saat kajiannya insya Allah di ruang sebelah kan samping masjid di aula. Kalau SMS itu tidak masuk lebih dulu, saya tidak akan langsung terarah ke sini. Jelas ya? Masya Allah begitu keluar teman kita sudah menunggu di situ kan? Nah, itu petunjuk yang memudahkan sehingga tidak membuat kita bolak-balik gitu kan? Makanya alamat juga itu bagian dari hidayah. Ya, alamat itu dari bahasa Arab. Ya, hal yang mempercepat kita sampai pada tujuan. Anda kalau nggak tahu alamat di masjid ini atau sekitarnya, bagaimana mungkin bisa cepat ke tujuannya? Ya, jelas seperti ini. Ya. Nanti kita akan tunjukkan, nanti kita akan bahas lebih dalam. Ada lima jenis petunjuk dari Allah yang dituangkan dalam Al-Quran, lima bentuk hidayah. Nanti kita akan lihat satu-satu. Ya. Nah sekarang kita akan lanjutkan kajian kitabnya. Kita kan kemarin berhenti sampai sini ya. Baik. Jadi dan saya sudah pernah sampaikan turunan ayat Qur'annya untuk kita hadirkan dalam kehidupan kita. Sekarang kita teruskan makna yang ketiga dari hidayah. Sudah. Oh ya, sebentar sebelum saya teruskan kita hadirkan dulu dalilnya ya, supaya kita mudah. Yang kedua misalnya di Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat kelima. Ya. Quran surah kedua masih Al-Baqarah kan? Ayat yang kelima, posisi paling kiri sebelah bawah. Masih ingat? Ulaika ala hudan min rabbihim. Hudan tadi jamaah dari kata apa? Hidayah kan? Coba lihat. Mereka itu orang-orang yang mendapat lindungan, petunjuk dari Allah. Ya. Mereka itu ada orang-orang yang selalu dilekatkan petunjuk dari Allah. Jadi, Masya Allah, mau ke kantor ada petunjuk Allah Masuk masjid ada petunjuk Allah, keluar masjid ada petunjuk Allah. Beda orang yang beraktivitas lekat dengan petunjuk dengan yang belum ada petunjuk. Anda masuk masjid tidak mungkin kaki kiri yang melangkah, pasti kanan. Anda keluar masjid pasti kiri itu. Ya. Mau Anda pegang minuman kalau dengan petunjuk Allah nggak mungkin dipegang sama yang kiri, pasti kanan. Ya, tidak mungkin berdiri pasti duduk gitu. Ya, mustahil ya. Nah, Allah, jadi dalam bahasa Arab itu ada ala ada fauqa beda. Lihat sini. Ini mic ya. Mic ini di atas apa? Meja ya. Nempel tidak? Tidak. Kalau seperti ini fauqa namanya. Fauqa. Tapi kalau begini, di mana mic-nya posisinya? Di atas meja ya. Nempel tidak? Ini ala namanya. Di ada ala ada fauqa, beda dalam bahasa Arab. Kalau ala sesuatu yang di atas, ya cuma ada jarak di situ. Kalau fauq, uh, eh, maaf, kalau fauqa ada jarak. Kalau ala langsung menempel tidak ada jarak. Jadi ada orang-orang yang diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah dalam hidupnya dan tidak ada jarak. Kemanapun dia beraktivitas, nempel terus petunjuk Allah. Ya, Masya Allah, ini segala hidupnya. Dia ke rumah ada petunjuk Allah. Dia tahu bagaimana cara mengecilkan masalah besar, tidak membesarkan masalah kecil. Ke kantor ada petunjuk Allah. Ya, dia, tahu bagaimana bersikap pada kebijakan-kebijakan yang tidak Allah sukai. Ada semua. Dan orang-orang ini karena sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, hidupnya mudah atau tidak? Ya, bahagia atau tidak? Makanya di ujung ayatnya wa ulaika humul muflihun. Orang-orang mendapatkan kemudahan dari Allah, maka hidupnya akan cenderung bahagia. Nanti kita akan lihat bagaimana cara mendapatkan semua itu. Kita baru ambil sebagian dari maknanya. Kita belum ke teknisnya ya. Ingat belum ke teknisnya. Kita baru ke bagian maknanya. Ya. Jadi kalau antum, ya masya Allah, Demi Allah saya katakan, tidak cukup usia manusia untuk menggali keindahan bahasa Quran. Tidak cukup gitu ya. Kita hanya hampir setahun kan, masih berhenti di ayat kelima itu itu <laughs> masya Allah ya. Dan itu pun sebetulnya belum dalam gitu. Kalau mau lebih dalam lagi mungkin setiap harokatnya kita bahas. Ya. Baik teman-teman, ya kita teruskan. Bismillah. mana ketiga. Qala Abu Hayyan fil bahri ma mulakhasa ya. Qala Abu Hayyan menyampaikan Imam Abu Hayyan ya, Al-Andalusi punya kitab namanya Al-Bahrul Muhit. Ya, di kitab tafsir beliau. Ya, secara singkat kata Syekh Bantawi Waqad ta'ti bimakna at-tabyin. Hidayah juga bisa dimaknai dengan at-tabyin, ya, keterangan, penjelasan. Jadi kan solusi ya, yang Yang kedua, petunjuk kemudahan. Ketiga, ya, bisa berarti at-tabyin, ya, bisa keterangan, penjelasan. Atau keterangan. at-tabyin ya pelan-pelan Jadi hidayah yang ketiga bisa juga berarti penjelasan atau keterangan pada sesuatu yang memudahkan untuk diamalkan keterangan atau penjelasan pada sesuatu yang memudahkan untuk diamalkan atau dikerjakan. Ya. Kadang ada sesuatu belum jelas, kita minta penjelasan supaya mudah dipraktikkan. Ya. Nah, penjelasan itu disebut dengan tabyin. Nah, di Quran kadang hidayah juga dipahami dengan makna ini. Ya. Karena fiqhullah ta'ala seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala sudah disebutkan dalilnya. Ya. Wa amma samuda fahadainahum. Ya, Masya Allah. Demikian juga dengan kaum Samud kami berikan hidayah. E, Quran surah ke-41 ayat 17. Kita cantumkan dalilnya Quran surah 41 ayat ke-17. Sini enggak disebutkan uh, e, ayatnya. Sudah? Fusilat ayat ke-17. Wa amma Samud fahadainahum fastahabbul 'ama. Maka kaum Samud pun yang menyimpang dari ketentuan Allah itu, ya, kami berikan hidayah. Ya Bentuk hidayah di sini maksudnya pengajaran dari Nabi. Diturunkan Nabi, diturunkan Rasul untuk memberikan arahan yang belum jelas dalam kehidupan mereka. Ini hukumnya begini, ini hukumnya seperti ini, gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan pencerahan-pencerahan yang menjelaskan tuntunan agama kita atau dalam kehidupan, itu pun bagian dari hidayah. Secara ringkas begini, taklim sekarang pun ini bagian dari hidayah Allah. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah dengan mengikuti penjelasan-penjelasan yang disampaikan sampai runtut kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Ya, jadi nabi misalnya sallallahu alaihi wasallam kan mengajarkan kepada sahabatnya, ya. sahabat mengajarkan lagi kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan lagi sampai ke kita sekarang. Nah, penjelasan ini disebut dengan tabi'in. Ya, termasuk bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk memahamkan kita tentang urusan agama kita. Ya. Saya turunkan hadisnya dulu di sini tidak ada, saya turunkan hadisnya supaya lebih dalam kajian kita sedikit. Satu hadis riwayat Sahih Ibnu Majah nomor hadis 233. Kemudian kita ambil hadis riwayat Muslim. Ibu mau yang asli atau mau yang terjemah? <laughs> oh yang asli ya. Mau yang asli cari yang sembilan jilid dengan syarahnya ya Sembilan jilid syarah An-Nawawi An-Nawawi Fine. Jilid yang pertama halaman 119 bab yang kelima hadis nomor 19 posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian kita ambil lagi hadis riwayat Muslim di jilid yang sama, jilid satu tapi sebelumnya halaman 111 bab yang keempat hadis nomor 6 dari Abu Hurairah dan dari Ibnu Sirin ya Abu Hurairah. Baik. Saya hapus dulu sebentar ini. Ya. Kita turunkan ayatnya. Quran surah ke-9 ayat 122 posisi paling kiri sebelah bawah di pojok Quran surah ke-58 ayat 11 posisi paling kanan sebelah bawah pojok sudah jadi saya turunkan dulu dalilnya maksud saya supaya mudah untuk dipahami ya baik sudah baik oh baik ya baik silahkan saya baca ulang ya saya baca ulang satu hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233 kemudian hadis riwayat Muslim ya nomor hadis 19 di bab kelima halaman 119 ya. kemudian hadis riwayat Muslim jilid 1 halaman 111 bab yang keempat hadis nomor 6 posisi paling kiri sebelah atas dari Abu Hurairah cetakan tahun 2002 terbitan Darul Hadis harganya 450.000 ribu Baik. Alhamdulillah. Saya beli tahun 2006 ya. Baik. 27 Juni di Kairo di Al-Azhar itu samping toko Husainiyat. <laughs> baik, bismillah. Tidak ada yang istimewa, yang lain bisa lebih baik daripada itu. Yang penting poin e, paham ya, itu bisa diamalkan. Baik, kita teruskan. Bismillah. Teman-teman sekalian, yang kedua yang disebutkan kemudian oleh para ulama, makna hidayah itu di antaranya adalah disebut dengan at-tabyin yaitu penjelasan atau keterangan yang memudahkan kita untuk memahami sesuatu sehingga ringan untuk diamalkan. Di antara bentuknya kata para ulama yang lebih tinggi, awas hati-hati. Kalau ada penjelasan-penjelasan, ada penjelasan yang paling penting, yang paling tinggi derajatnya. Apa itu? Adalah penjelasan seputar ya, aturan-aturan dalam Islam disebut dengan syariat. Ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin belajar tentang sesuatu, ingin paham tentang penjelasan sesuatu, maka ada yang harus diutamakan yang paling prioritas, yaitu memahami tuntunan atau kejelasan tentang tuntunan-tuntunan aturan agama kita. Disebut dengan syariat. Ya. Maaf, bagaimana caranya dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi? Bagaimana cara sholat yang benar? Bagaimana cara ibadah yang benar? Bagaimana cara bermuamalah yang benar? Ya, lihat seperti ini. Nah, semua ketentuan ini seringkali disebut oleh para ulama pelan-pelan dengan nama ta'lim itu kan yang kita kenal itu. Oh, hati-hati. Tapi tidak semua sifat taklim itu bisa jadi baik. Karena taklim yang diinginkan oleh Al-Quran itu kemudian disifati dengan kata hidayah. Wa amma samuda fahadainahum. Bahkan kaum samud pun yang telah sesat itu kami kirimkan orang untuk mengajar. Nah, ketika menggunakan kalimat hidayah, maka taklim yang disampaikan bukan sembarang taklim, tapi isinya mesti mendekatkan seseorang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan seseorang lebih paham tentang tuntunan agamanya. Menjadikan seseorang lebih kuat tentang tuntunan imannya jadi kalau ada orang memberikan penjelasan Anda pada tentang agama, tapi tidak lebih membuat Anda dekat dengan Allah, ada yang salah dalam penjelasannya. Kalau ada orang memberikan keterangan pada Anda, tidak membuat diri kita meningkat keimanannya, ada yang keliru di situ. Oke. Makanya kemudian diturunkan oleh Nabi SAW keterangan-keterangan yang penting kita garis bawahi. Ya. Bagaimana sifat hidayah ini yang terkait dengan penjelasan? Misal, kita turunkan pertama, ya. ambil hadis riwayat Muslim dulu yang ini, yang kedua dulu. Ya. Saya sebutkan babnya aja biar cepat ya. Babul isnad ad din. Ya. Babul isnad ad din. Mohon izin boleh saya hapus yang ini? Sudah. Boleh Pak? Ya? Wah, alhamdulillah. Saya pastikan dulu nggak apa-apa, tenang aja. Seperti biasa saya datang sendiri, tulis sendiri, terangkan sendiri, hapus sendiri. Untuk tenang aja. sudah. باب الاسناد من الدين fokus sini fokus bang satu pembahasan ya al isnad ingat ada isnad ada sanad dalam ilmu hadis ya Bapak Ibu sekalian pernah dengar hadis ini innamal a'malu bin niat pernah dengar baik riwayat siapa hadisnya siapa Baik Umar bin Khattab, baik. Masya Allah. Ibu pernah ketemu Umar? Tidak. Antum tahu dari mana itu dari Umar? Umar kan gak pernah nyampaikan kepada anda. Baik, kita dengar dari orang-orang yang pernah bertemu dengan Umar kan? Umar kemudian mendengar dari Nabi kan? Nah, runtutan orang-orang yang dari masa kita terus terus terus sampai ketemu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai kepada Rasulullah SAW itu disebut dengan sanad. Jelas? jadi dalam hadis itu selalu sebelum isinya pasti ada orangnya tuh. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah kan? Abu Hurairah menerangkan pada generasi setelahnya, generasi setelahnya sampai diterima oleh kita sekarang melalui kitab-kitab hadis. Itu disebut dengan sanad ini. Jelas di sini? Kalau kemudian itu dibahas dalam bentuk keilmuan, ya ilmu pengetahuan maknanya begini, begini, begini dan dari sisi pengetahuan untuk dijelaskan, maka istilahnya berubah dari sanad menjadi isnad. Jelas begini? Baik. Maksudnya begini, kalau Anda menerima riwayat ya dari Nabi ada hadis begini misalnya kan? Baik. Kita kan tidak bertemu Nabi langsung kan? Tapi lewat orang-orang tertentu sampai kepada Nabi. Nah, itu keterangannya ya, hadisnya disebut dengan apa tadi runtutannya? Baik, runtutan orangnya sampai kepada Nabi disebut dengan sanad. Pelan-pelan. Kalau kemudian Anda pelajari isi sanad ini, Sampai diterangkan begini, begini kualitasnya terus sampai kita paham, ya. Itu disebut dengan isnad namanya. Runtutan keterangan yang menerima dari keterangan sebelumnya. Al-Bukhari punya guru, menerima dari guru sebelumnya, diterangkan begini maknanya. Plus Gurunya belajar dari sebelumnya diterangkan maknanya begini, bukan cuma orangnya, tapi menerangkan tentang isi-isinya. Itu disebut isnad sampai ke Nabi SAW. Sekarang perhatikan, diberikan bab di hadis Sahih Muslim dari referensi yang kita tuliskan tadi bahwa lihat sini belajar agama dengan urutan sampai sumbernya tersumber kepada Nabi itu minadin sama pentingnya dengan isi agama itu sendiri sama pentingnya dengan praktek ibadah di agama itu sendiri contoh pelan-pelan di agama kita ada tuntunan sholat ada misal perintah sholat agama kita apa? Tahu dari mana? Insya Quran surah ke 3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Jadi din yang dijadikan oleh Allah apa namanya? Islam. Baik. Pelan-pelan. Dalam Islam ada perintah sholat? Ada, bahkan jadi rukun kan? Rukun keberapa? Kedua. Ada yang bilang kedua, ada yang bilang ketiga. <laughs> Masya Allah. Baik. Baik. Rukun keberapa? Tahu dari mana? Hadis Muslim nomor hadis ke-8 ya kan? Hadis Muslim nomor hadis ke-8. Di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Mal Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah dan kau mendirikan salat. Sekarang perhatikan. Ada petunjuk di agama kita, tunaikan salat. Baik, pelan-pelan. Kemudian Anda belajar cara salat gitu kan? Semua orang bisa belajar. Tapi dalam riwayat ini pelajaran Anda mesti dipastikan tersambung kepada Nabi. Kalau Anda salah belajar, maka akan berpengaruh pada cara salat yang keliru. Makanya kata para ulama, belajar yang benar, isnad ini, cara belajar yang benar, itu akan menentukan benar tidaknya cara kita ibadah dalam agama. Anda salah belajarnya, maka akan keliru cara praktek ibadahnya. Saya beri contoh yang cepat ya. Di zaman Nabi pernah terjadi di awal masa Islam. Awal masa Islam Ya, ada orang sahabat ingin cepat sholat tapi belum belajar sempurna. Ya, ditemukan di hadis Al Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397. Babnya babul musifis sholat, bab tentang orang yang sholatnya bermasalah. Pilih ya. Qila ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila Masjid Nabawi, maka masuk ke Masjid Nabi. Fasallah bi jambin Nabi, kemudian salat di samping Nabi. Masya Allah. Setelah selesai, sallama yaminan wa syamalan. Dia salam ke kanan dan ke kiri. Faqala lahum Nabi SAW. Dikomentari oleh Nabi SAW. Salli fa inna innaka tu tusalli. Anda silakan salat lagi karena Anda belum salat. Namanya eh, eh, Khalid Az-Zuraiki. Khalad bukan Khalid. Khalad Az-Zuraiki. Kata Nabi, Anda salat lagi. Anda belum salat. Fa'ada salat salat marat. Dia mengulang salatnya sampai tiga kali. Faqala lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi kalimat yang sama dengan sebelumnya. Anda tolong sholat lagi, Anda belum sholat. Ya, lihat kalimat orang ini. Fakala maka dia berkata, Ya Rasulullah, maaf ghairah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada yang ini. Alimni tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi saw Alaihi Wasallam cara sholat dari mulai wudhunya. Idza qumta ila shalah asdiqil wudhu. Kalau Anda mau sholat sempurna, sempurnakan wudhu. Begini caranya. Semestak bilil kiblat, lalu menghadap ke arah kiblat. Kemudian dari takbir sampai dengan salamnya. Dari situ Nabi mengatakan, lihat kalimatnya sampai sekarang kita pahami. Sallu kama ra'aitumuni salli. Salatlah Anda seperti persis melihat saya salat. jadi kalau kita mau sholat, kita nggak boleh sembarangan. Sahabat Nabi saja pernah sholat. Ini sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, sholat di masjid Nabi, di samping Nabi. Kata Nabi, tolong ulangi sholat kamu. Ini Anda bukan sahabat Nabi, tetangga Nabi juga bukan, keponakan juga Nabi tidak, gitu kan? Bukan sholat di masjid Nabi, tidak di samping Nabi, lalu kita merasa benar dengan sholat kita. Ada aneh. Ada aneh, gitu kan? Nah, orang ini, pastikan kata Nabi, dia belajar dengan Nabi. Pastikan sholat kita seperti melihat Nabi. Sekarang pertanyaannya, siapa yang pernah lihat Nabi? Di mimpi barangkali? Ah, mimpi aja lah ketemu Nabi, bagaimana bisa sholat dengan benar? Maka Anda mesti belajar pada orang-orang yang pernah melihat Nabi tadi diturunkan pada orang setelahnya, turunkan pada orang setelahnya, diajarkan sampai ke kita. Itulah isnad. Jadi belajar yang benar itu seperti ini. Nggak sembarangan gitu kan? Coba cek dulu, ada nggak runtutannya? Ya, jelas begini. Nah, siapa yang mengajarkan isnad ini? Saya ulang, siapa yang mengajarkan isnad ini? Maka tidak sembarangan juga disebutkan oleh Nabi kemudian di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Saya turunkan sebentar. Paham runtutannya? Ya? Paham ya? Kalau tidak paham tolong ini e, garisi nanti saya urai kembali untuk lebih memudahkan ya. Tapi saya minta fokus ya karena tidak sedikit sekarang ya jamaah taklim yang sifatnya mensana incorpore sano ya. yang nerangin ke sana, dianya ke sono gitu ya. Nah, itu. Pelan-pelan. Oh, jadi pertama belajar mesti ada sumber yang benar ya disebut dengan isnad di antara bentuk hidayah Anda belajar kan di antara bentuk hidayah jadi kalau Allah sudah ingin berikan hidayah pada seseorang ada di antara mereka yang dilembutkan oleh Allah untuk belajar jelas di sini Baik, jadi kalau Anda sudah ada keinginan untuk belajar, itu adalah tanda kebaikan dari Allah. Nanti kita turunkan hadisnya. Ya. Tapi tidak cukup dengan belajar saja, karena Anda mesti belajar dengan jalur yang benar. Jadi kalau cuma numpang rame aja, terus ikut-ikutan belajar misalnya kan, tapi dari sumber yang tidak tepat, itu belum tanda kebaikan juga. Itu bukan hidayah namanya. Awas, oh, itu bukan hidayah ya. Karena tidak sedikit nanti orang-orang yang semangat untuk ngaji, tapi mungkin cuma rame saja, isinya tidak ada. Kadang-kadang banyak tawa dan macam-macamnya gitu kan. Ah, ini sesuatu yang tidak tepat menurut saya. Ya. Saya teruskan sebentar. Dari mana sumber yang benar ini? Maka dijelaskan oleh Nabi di sini langsung cepat ke ujungnya saja. Ya. Wa innal ulama warasatul anbiya. Terus kalimatnya langsung. Ya. Kata Nabi, sungguh para ulama itu itulah pewaris para nabi dalam ilmunya. Ya. Jadi kalau Anda misalnya maaf ingin belajar tentang agama kita yang memberikan petunjuk-petunjuk pada kebaikan, maka yang dicari ini ulama. Ya. Sifatnya beda-beda. Setelah Nabi meninggal, ulamanya sahabat. Setelah sahabat meninggal, ulamanya tabi'in. Ya setelah tabi'in meninggal ulamanya tabi'un tabi'in. Sekarang pun di setiap masa pasti ada ulamanya. Pasti itu. Ya, pelan-pelan. Jadi kalau Anda ingin bertanya tentang yang baik-baik tentang agama kita, ya penjelasan tentang bagaimana hukum ini, hukum itu, tanyanya pada ulama. Jelas di Siapa ulama itu? Baik. Baik, ulama pewaris para nabi. Baik, siapa siapa ulama itu? Sifatnya apa? Baik, ya. supaya tidak ngarang kita kembalikan ke Quran ya. Baik, bisa. Quran surah ke-35 ayat 28 sampai dengan 29. Nah, sekarang fokus sebentar. Ya, saya lebih senang kalau ada di Quran kita tampilkan dulu kan. Jadi kita lihat hadisnya. Lihat sini, fokus ya. Ulama itu bentuk jamak. Jamak ya, plural dari kata alim. Jadi kalau alim itu masih bentuk tunggal singular, satu orang. Awas jangan salah ya, jangan salah. Misal kita ingin katakan, kayak Haji Ma'ruf Amin seorang ulama, salah. Beliau seorang alim. Jelas ya? Karena seorang itu satu. Ya, kalau ulama itu sudah jama' banyak. Ya. Kayak Haji Ma'ruf Amin, kayak Haji Fulan, kayak Haji Fulan, itu ulama, betul. Banyak terkumpul. Jelas di sini? Oke. Kalau sudah paham, sekarang perhatikan. Ternyata sifat ulama disebutkan di Quran itu bukan pintar. Karena yang pintar banyak. Coba, yang pintar banyak. Sifat paling dominan pada ulama itu memiliki sifat khasyah. Khasyah, ya. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ya, kata Allah, ciri ulama itu yang paling dominan itu yakhsyallah. Dia punya rasa takut yang dalam kepada Allah. Ya, khasyah itu rasa takut yang dalam kepada Allah. Ya, jadi nggak sembarangan Pak Ibu sekalian ya. Jadi kalau bicara, dia nggak akan sembarangan bicara. Dia akan lihat apakah pembicaraan saya Allah ridhoi atau tidak. Kemudian kalau ingin memberikan fatwa, dia nggak akan sembarangan. Kadang istikharah dulu, kadang berdoa dulu gitu kan. Dari sini dia ingin pastikan bukan karena fatwanya yang jadi masalah Allah ridho enggak dengan fatwanya. Dia nggak sembarangan bicara ini begini, bicara ini begitu, Enggak, nggak bisa begitu gitu ya. Pagi ada orang-orang misalnya berkata, oh ini enggak bisa nih, kumpulan ulama ini enggak benar gitu kan, masya Allah. Ya mudah sekali mengatakan. Ya sementara si pulan ini Quran juga enggak hafal, ayatnya aja nggak paham gitu kan. Sekarang banyak orang bicara tentang Al-Maidah 51. Belum tentu yang banyak komentar itu pernah lihat ayatnya, belum tentu itu. Silahkan cek. Barangkali belum pernah buka mushaf kan ramai aja Al-Maidah 51, Al-Maidah 51. Alhamdulillah Allah tampilkan di lisan setiap orang. Silahkan cek. Reporter TV Al-Maidah 51 belum tentu baca gitu kan. Masya Allah non muslim Al-Maidah 51. Alhamdulillah setiap lisan bicara. Tinggal mau diambil nggak petunjuk itu. Tukang kaos Al-Maidah 51 gitu kan. Macam-macam semua ada semua gitu ya. ya. Itu itu kan siar kebaikan yang Allah tanamkan dalam setiap tanda. Jadi kalau Anda, maaf ya, diturunkan Allah oleh Allah satu ayat untuk mendekat kepada energi Quran supaya Anda kembali pada tuntunan Quran. Disampaikan bukan cuma di lisan orang Islam, non muslim bicara, reporter bicara, kemudian di kaos bicara, kelihatan oleh mata, terdengar oleh telinga, ditangkap oleh lisan. Anda belum ingat Allah juga, Anda butuh berapa ayat lagi dan seperti apa lagi mesti tanamkan pada Anda. Jadi sekarang kita dekat kepada Quran, masa kita nggak lebih dekat kan? Ini poin-poinnya ini ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, fokus ya, ingat betul ini Kata Nabi, "Innal ulama warasatul anbiya." Para ulama itu itu pewaris Nabi. Tapi siapa ulama ini? Gak sembarangan. Tidak setiap orang pintar disebut ulama. Tidak, tidak setiap orang baru baca Quran disebut ulama. Gak bisa gitu. Ya. Ingat betul ini ya. Di Quran ada tiga sifat penyampai kebaikan. Satu mubalig namanya. Mubalig, sifatnya tabligh. Mubalil, Sifatnya disebut tabligh, ya, tabligh, ya. Membalik itu artinya penyampai yang menyampaikan sesuatu. Pesan yang disampaikannya disebut dengan tabligh. Ya. Misal, Anda sepulang belajar dari sini, kemudian menyampaikan pesan-pesan ini kepada keluarga atau teman-teman terkait, maka seketika Anda menjadi mubalik, penyampai pesan dan tidak harus pakai peci dulu, pakai jorban, tidak usah ya. Ya Anda sampaikan itu sudah mubalik otomatis. Kecuali ada nuansa yang lain gitu kan. Ah saya mau jadi mubalik dulu saya kan, pakai tidak. Anda kembali sampaikan, Anda share di Facebook Anda mubalik gitu kan. Baik, jelas ya. Di, kecuali dalam konteks tertentu. Yang kedua, Anda sudah mengajak orang. Jadi kalau mubalik cuma nyampaikan, ya nggak tentu ngajak. Ya, saya tadi belajar ini, ini yang saya pelajari. Anda sampaikan pada orang misalnya, itu tabligh. Baik. Tapi kalau Anda sudah mengajak, yuk ke masjid. Kan? Ayo kita begini, ayo kita begitu, ajakan pada kebaikan, maka berubah menjadi dai namanya. Dai. Sifatnya disebut dakwah. Dai. Sifatnya disebut dengan dakwah. Masya Allah. dan dai sifatnya disebut dengan dakwah. Nah, mubalik beda dengan dai. Ya. Kalau mubalik tidak disyaratkan dia memiliki ilmu khusus untuk menguasai materi yang disampaikan. Yang penting dia share pada orang itu sudah tabligh. Jelas ya? Dan dia mendapatkan pahala kebaikan dari situ. Ya, hadis Muslim misalnya nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusu min ajri syai. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah ya. Anda punya misalnya gambaran sekarang belajar tentang keutamaan sholat lima waktu. Anda share misalnya di Facebook, ya kan? Lalu ada orang lihat status Anda atau share Anda, lalu dia amalkan. Dia jaga itu. Setiap dia menjaga amalannya, Anda mendapatkan pahalanya. Tidak cukup dengan amin. Praktekan dulu gitu ya. Cuma amin-amin saja nggak akan dapat ya. Jadi jadi Anda tuliskan dulu. Ini, ini aneh ya. Kalau Anda bisa berbuat yang baik-baik, kenapa menulis yang tidak bermanfaat itu? Ya Anda bisa tuliskan yang baik-baik. Waktu sholat sekarang kan, Anda cuma nyampaikan aja. Sekitaran kelapa gading gitu kan. Subuh jam sekian, luar jam sekian, sampai isya jam sekian. Teman Anda begitu melihat, oh ya saya belum sholat ya. Dia sholat. Itu begitu dia sholat, Anda mendapatkan pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Jadi kalau Anda bisa menulis yang baik, ngapain tulis yang gak bermanfaat? Mendung, duh, mendung, kirim aja kan? yang <laughs> kita kerjaan? Kita manfaatnya gitu kan? Baik. Baik, ya. ya? Lagi nulis-nulis yang tidak benar kan? Ya, anda lihat teman agak beda sedikit, jalan yang nggak nyapa, Anda tuliskan. Kenapa sih harus surat pada orang yang tidak ada urusannya dengan Anda? Kalau Anda punya masalah dengan orang tertentu, langsung pada orangnya. Anda lewat di sini, teman lewat, tidak nyapa Anda. Anda bisa tegur, Assalamualaikum. Kok buru-buru, gitu kan? Bisa sapa aja. Daripada prasangka yang tidak baik. Anda tulis nggak nyangka dia seperti itu. Anda sedang nyangka. Nggak nyangka ya, Anda sedang nyangka gitu. Ya. Jadi buang sesuatu yang nggak bermanfaat diselesaikan dengan baik ya. Jelas di sini? Baik, jadi teman-teman sekalian yang kedua, yang pertama itu membalik. kedua dai, dai itu mulai ngajak. Kalau ngajak itu minimal punya ilmu dakwah. Walaupun ilmu tentang fikihnya itu belum dalam. Jadi kalau Anda ingin ngajak orang, ya pertama Anda memahami esensi yang Anda ajak, Misal, Anda ajak orang ke masjid gitu kan? Maka yang pertama Anda lakukan, Anda harus tahu kemuliaan tentang masjid dulu. Seperti apa gambarannya? Minimal di situ saja dulu. Lalu Anda belajar cara mengajak orang lain supaya diterima dengan nyaman, diajak dengan santun, dan dia senang menunaikan ibadahnya. Maka turunlah di situ Quran surah ke-16 ayat 125. Ya. Ini nggak sembarangan. Anda pengen ngajak orang tapi nggak tahu caranya. Lebih baik diam dulu gitu. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang yang belum paham tentang ketentuan Allah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, bijak. Ya. Di, di situ sebelum nasihat hikmah dulu pak. Silakan cek nasihat itu nomor dua. Ya. Wal mau'izatul hasanah itu urutan nomor dua, satu itu hikmah. Ya. Hikmah itu punya dua arti. Satu kesesuaian antara perilaku dengan perkataan. Ya, kesesuaian antara perilaku dengan perkataan. Jadi kalau anda ingin ngajak orang, anda praktekkan dulu. Ya praktekkan dulu. Jadi sesuai antara perkataan kita dengan perbuatan kita. Eh, ke masjid yuk, gitu kan? Ayo ke masjid, pahalanya banyak. Anda sendiri nggak pernah ke masjid. Orang bisa balikin, gitu kan? Tumben kamu inget ya, <laughs> masya Allah jadi baik kan? Jadi berubah kata-katanya gitu. Ya, jelas di sini ya. Diperbaiki dulu dari kita. Kemudian arti yang kedua, hikmah itu adalah menyampaikan sesuatu sesuai dengan kadarnya. Ya, sesuai dengan kadarnya beda ketika kita sampaikan pada teman-teman kita misalnya yang berprofesi sebagai pedagang-pedagang dengan teman-teman kita yang mungkin ada di jabatan-jabatan tertentu. Cara kita bicarakan lain kan? Gak bisa disamakan tuh. Anda jadi imam, lihat makmumnya siapa. Membenarkan anak kecil dengan orang dewasa itu beda. Ya, lain. Anak-anak lari-lari, eh, eh, jangan lari-lari. Tapi orang dewasa gak bisa begitu. Saat belum rapat, eh, eh, rapat, pak, rapat. <laughs> Ini susah gitu. Harus sesuai. Ya. Yang terakhir, itu alim. Yang ketiga jamaknya ulama. Maaf ya, sebentar. Kalau mau balik dengan dai itu belum ditanya hukum. Jadi Anda jangan tanya kepada dai pada balik gak akan nyambung. gak akan nyambung karena ilmunya hanya dialokasikan untuk mengajak orang bukan memberikan fatwa. Betul, bukan memberikan fatwa. Jadi kalau tanya hukum jangan kepada dai. Jangan kepada mau balik Bertanya hukum itu panah yang ketiga tuh. Alim. Pada alim jamaknya ulama. Ini yang harus ditanya hukum. Ya. Alim, ya, ulama. Pelan-pelan. Jelas ya? Baik. Siapa ulama ini? Tadi kita terangkan. Awas hati-hati ya. Kita terangkan tadi, pertama kan syaratnya alim di sini kan punya pengetahuan, ilmu. Ya. Yang kedua, tidak semua orang punya ilmu bisa disebut alim. Tidak. jadi khas para ulama itu selain ilmunya dalam, ya kan, dia pun mohon maaf punya sifat khasyah, ketakutan yang dalam kepada Allah. Dia nggak sekedar ada ilmu tidak, tapi dia bisa menempatkan ilmu sesuai ridhonya Allah. Jadi kalau Allah nggak ridha dengan ilmu, ya dia akan keluarkan. Ya, jelas ya? Jadi ibu jangan sembarangan pak ya teman-teman jangan sembarangan minta pada orang yang mohon maaf kredibilitasnya aja meragukan gitu. Ya, maaf memang pintar, pintar dia ya, Quran pintar dengan ayat-ayatnya, momornya, hadis dengan macam-macamnya. Tapi perilaku kesehariannya tidak membuat kita yakin dia dekat dengan Allah gitu. Ya, kata-katanya sering kontroversial, tindakannya kadang-kadang membingungkan dan sebagainya. Itu jangan jadikan rujukan. Itu berbahaya. Ya. Nah karena itu Nabi pernah mengingatkan kepada kita akan hadis yang pernah saya sampaikan. Ada di hadis Muslim, ya nomor hadis yang ke-6, bab yang ke-4, halaman 111 itu kan, posisi paling kiri sebelah atas jadi yang pertama dari Abu Hurairah. Saya pernah sampaikan ini, saya kuno fi akhir zamani akan muncul di akhir zaman nanti gitu kan, Dajjaluna kadzabun, orang-orang pintar yang sering berdusta. Ya, yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan bicara pada Anda tentang konsep agama yang membuat Anda kaget. Jangankan Anda kata Nabi, orang dulu pun bisa ikutan kaget. Ya, seperti pernah kita terangkan gitu. Ya, tiba-tiba ada orang bicara semua agama itu sama, gitu kan? Tiba-tiba ada orang bicara Al-Maidah itu bukan seperti itu, ya tapi kesini maknanya. Tiba-tiba ada orang bicara misalnya, ya Orang yang bicaranya seperti ini tentang Al-Maidah itu otaknya agak terhambat misal gitu kan dan sebagainya. Itu itu sesuatu yang tidak tepat ya. Sesuatu yang tidak tepat. Nah, ini jangan jadikan itu sebagai rujukan. Ya. Bahasa Nabi tegas sekali. Iyakum wa iyahum. Hati-hati Anda dengan mereka dan mereka itu bahaya. Mereka itu bahaya. Ya. Jadi bukan orangnya, tapi pemikirannya. Ya, sikapnya, sifatnya itu bahaya. Jelas begini? sini? karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, ya teman-teman, hati-hati dalam mengambil rujukan itu kita harus bersandar pada keterangan para ulama. Ya. Dan ulama telah kami sampaikan tadi sifat-sifatnya dan di antara ulama itu ada juga yang sifatnya dai. Jadi ada ulama yang bisa berdakwah. Ya. Ada ulama juga yang bisa menyampaikan. Ya, tapi tidak sedikit ulama-ulama ini juga yang mungkin punya keterbatasan dalam menyampaikan sehingga umatnya yang datang ke situ. Ya. Jadi kata para ulama, maaf itu dibagi empat bagian. Ada ulama seperti air hujan, datang kemana aja gitu kan. Di Masya Allah jangankan bunga yang bagus, rumputan pun dia datangi juga. Sampaikan dakwah yang gak pilih-pilih. Ya. Kemudian Masya Allah ada yang kedua, ulama mata air. Ya mata air itu sudah gak bisa pergi, tapi orang datang ke situ ngambil manfaat. Ya, jelas ya. Baik. Yang ketiga ada ulama, maaf ya, eh, air pam itu. Jadi kalau nggak dibayar nggak keluar airnya, gitu ya. Nah, yang seperti itu tuh. Ulama tarifan gitu ya. Itu nanti bisa dilihat di Quran surah e, eh, al mudathir Quran surah 74 dari ayat 1 sampai ayat 7. Wala tamnun tastaghfir. Kamu jangan ngajar orang untuk minta lebih banyak. Jadi kalau nggak dikasih tarif dia nggak mau datang tuh. Ya. Dan ada yang keempat ulama yang air mata gitu kan. Itu hanya membuat kita menangis dengan perilakunya. Belum ngajar aja kita udah nggak enak gitu kan. Itu udah udah kotor gitu ya. Dia sikapnya kotor, udah macem-macem, dan ditampakkan. Ya. Dan yang seperti itu kita doakan, bukan kita celah. Kita doakan supaya dia berubah jadi lebih baik, minimal di akhir hayatnya, kan? Baik. Jelas nah, di sini? Nah, maka kalau Anda sudah bisa mendapatkan yang seperti ini, inilah hidayah. Demi Allah saya katakan, Anda beruntung kalau tinggal di lingkungan atau misalnya tempat-tempat majlis-majlis yang bisa menghadirkan orang-orang seperti ini. Ya lebih mendekatkan diri Anda dengan Allah, lebih menguatkan iman kita dan sebagainya. Kalau ada yang seperti ini, saya teruskan sebentar karena hidayahnya belum kita ambil. Cara ngambilnya bagaimana? Ada di Quran surah 9 ayat 122. Kan baru ketemu sifatnya ya. Hidayahnya ada, orangnya ada, tapi Anda salah dalam mengambilnya. Anda nggak akan dapat manfaat juga. Baik, saya agak cepat sedikit. Cara mengambilnya disebut dengan fikih. Wa kana al-mu'minuna liyanfiru Tidak semestinya semua orang sibuk berjuang semua. Jadi kalau Anda misalnya mendapati di lingkungan Anda ada ulama seperti ini, ada yang baik gitu kan, jangan jadikan semua aktivitas kesibukan kita untuk ngejar-ngejar yang lain aja, berjuang semua. Ya. Ini ayat turun pada saat di zaman Nabi ada seruan jihad dengan fisik karena saat itu sedang marak sekali gitu ya, butuh pembelaan-pembelaan. Itu begitu ada panggilan jihad semua keluar. Orang dewasa, anak kecil gitu kan untuk support macam-macam. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Hampir semua kegiatan itu ditinggalkan, pokoknya jihad, jihad. Turun ayat ini. Ya. Dia keterangannya. Kata Allah jangan semua pergi ke sana. Mesti dibagi. Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din mesti ada sebagian dari satu keluarga komunitas itu, walaupun nggak semuanya, sebagian yang belajar tentang agamanya. Jadi kalau konteks jihadnya sudah nggak ada dalam konteks peperangan fisik, maka jihad diterjemahkan dalam aktivitas harian kita. Anda yang para ikhwan laki-laki bekerja itu jihadnya di situ. Ibu yang merawat rumah tangga, anak-anak macam-macam jihadnya di situ. Dari mulai mengandung, melahirkan, merawat. Jika Anda wafat dalam perihal mengandung dan sebagainya, itu masya Allah fisabilillah. Fisabilillah gitu kan? Baik, jadi Bapak juga sama kalau Anda niatkan bekerja karena Allah, kemudian Anda wafat di situ, itu fisabilillah. Ya. Bahkan nanti yang paling hebat ketika Anda tidak ada peperangan fisik, Anda memilih untuk belajar misalnya, itu pun bagian fisabilillah yang serupa nilainya dengan jihad fisabilillah dengan fisik. Jadi kalau Anda meninggal dalam perjalanan untuk belajar, itu sudah dihitung fisabilillah sama dengan yang berjuang ke medan perang. Ya, berdasar keterangan ayat ini. Nah, saya mau teruskan sebentar. Saya mau teruskan. Jadi kata Al-Quran, Jangan sampai kita sibuk gitu kan dalam kehidupan kita lupa belajar tentang memperbaiki agama kita. Mesti ada yang belajar. Kalau di rumah ada lima orang, ya jangan semua, nggak harus semuanya. Ya bisa dua orang belajar, gitu kan? Atau minimal kirim perwakilan. Sehingga yang sibuk-sibuk ini yang selainnya itu bisa mendapatkan share ilmu dari yang belajar untuk semua mendapatkan pencerahan yang sama. Lihat ujungnya. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim supaya yang belajar ini bawa kembali ilmunya pada yang tidak belajar la'allahum yahdharun supaya punya pencerahan yang sama semuanya. Jadi kalau anda misalnya ada ulama yang baik, ya, ada guru-guru yang baik, manfaatkan. Masa dalam sepekan gak ada waktu untuk belajar? Ya. Nabi saja Muhammad saw itu masya Allah dalam sepekannya masih belajar dengan malaikat Jibril. Selevel Nabi masih belajar juga gitu. Dan beliau siapa? Beliau Rasul, Nabi, orang paling takwa, surganya jelas, kesalahannya dijaga, surga tingkat tinggi. Masya Allah. Ya, saya, kita, anda, gitu kan, bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, malam berantakan, bisa menegangkan, Gak mau belajar, kan agak aneh. Nabi dunianya sukses, beliau pemimpin, panglima, presiden juga, gitu kan, masya Allah, pengayom segala hal dalam kehidupannya, dan sukses, belajar juga. Anda bukan presiden, bukan panglima, ya bukan pemimpin, masya Allah, gitu kan, Gak mau belajar, agak aneh. Nabi keluarganya juga sukses. Beliau istrinya sembilan hidup dengan beliau, dua meninggal duluan, dua berpisah dengan beliau, masih belajar. Anda istri satu, ada yang jomblo kan belum mau belajar juga kan aneh gitu kan? Saya tidak membahas yang tinggi-tinggi ya, tidak. Maksudnya Ayo berapapun yang ada dalam keluarga kita, ya, itu jaga anak-anak, ya itu semua amanah dari Allah, ya, amanah dari Allah. Tapi jangan lupakan harus lebih baik untuk belajar. Ya. Jelas ya? Baik, jangan disimpulkan berbeda ya. Pulang dari sini yang diingat kalimat yang aneh-aneh gitu ya. Pak. Saya tidak mengajarkan. Kita baru Al-Fatihah, kita belum bahas yang lain-lain ya. Baik. Teman-teman sekalian, jadi saya tutup dulu sebentar. Saya tutup sebentar, nanti kita buka diskusi. Jadi yang pertama sifatnya fikih. Fikih itu paham. Saya ulang, fikih itu paham. Lihat tafaqahu fid supaya belajar memahami agamanya. Jadi yang diinginkan oleh Allah, Anda belajar dari ulama ini itu paham. Baru jadi hidayah. Kalau cuma belajar tidak memahamkan Anda, belum jadi hidayah. Anda taklim nih, nggak jelas apa yang mau dibahas kan? Nggak ada isinya misalnya, itu bukan hidayah. Bukan hidayah. Makanya dilarang oleh Quran, Anda mengikuti aktivitas apapun tanpa ada dasar pengetahuannya. Quran surah 17 ayat 36. Quran surah 17 ayat 36. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ada ayatnya wala taqfu ma laysa laka Jangan pernah ikuti segala sesuatu yang tidak ada dasar pengetahuannya. Apapun itu. Maaf, sekalipun itu kegiatan sederhana ya. Misal, misal, Anda diajak teman nih, yuk ikut. Lu, Anda tanya, kemana? Udah nanti aja lah, pokoknya ikut dulu. Ah, itu kalau kaidah Quran gak boleh. Gak boleh, karena kita belum tahu mau dibawa kemana gitu ya. Bukan tak pakai oh, gak usah diikutin gitu ya. Nah, jadi kalau kita ikuti hal seperti itu, nanti kalau ada masalah-masalah kita jadi persoalan di situ. Gitu. Tinggalkan aja. Ya. Perjelas dulu kalau sudah jelas ini kemana, bentuknya apa, Allah ridho atau tidak, baru kemudian kita bisa maksimalkan itu. Jelas di sini? Baik, jadi teman-teman sekalian, yang pertama sifat ta'lim yang baik mesti memahamkan kita tentang urusan agama kita. Jadi kalau Anda misalnya belajar dari orang-orang membuat kita tidak paham masalah agama, itu berarti bukan hidayah. Jelas ya? Baik. Yang kedua, yang terakhir, di Quran surah 58 ayat 11. Baik. Pelan-pelan. Ada isyarat di ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Baik Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau para ulama itu berkumpul di mana? Ngajar di mana? Majlis ya, makanya ada majlis taklim kan? Baik, apa artinya majlis? Eh, baik ya. Majlis itu dari kata jalasa. Apa artinya jalasa? Bukan sekedar duduk, tapi asal kata jalasa itu berpindah dari posisi rendah ke tinggi. Misal Anda duduk di bawah, saya katakan pindah ke kursi. Maka orang Arab katakan ijlis. Ijlis. Tapi kalau posisi tinggi pindah ke rendah, saya berdiri kemudian saya duduk, itu namanya kuun Dari kata ada. Makanya orang sholat yang nggak bisa berdiri itu duduk. Bahasa Qurannya pakai kuun alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. An-Nisa ayat 103, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Bukan julusan. Ya. Nah, tempat orang duduk bukan sekedar duduk tapi mengangkat dari sesuatu yang rendah ke tingkat yang tinggi disebut dengan majlis. Dari kata jalasa. Ya, majlis. Majlis taklim, gitu kan? Maksudnya kenapa disebut majlis taklim? taklim yang Anda ikuti bisa mengangkat posisi Anda, menaikkan derajat Anda dari yang rendah ke yang tinggi. Ketika kalimat ini dijamakkan, majlis jamaknya menjadi majalis. Saya ulang ya. Majlis jamaknya apa? Majalis, ya kan? Ya. Ketika dijamakkan bentuknya, lihat kalimatnya Idza qila lakum tafassahu majalis itu artinya bukan hanya satu, banyak. Nah, ayat Quran yang mengatakan kalau Anda menemukan tempat-tempat taklim yang bisa mengangkat derajat Anda lebih baik itu share. Sampaikan ke yang lain. Beritahukan. Yang paling menarik, apa yang diangkat pertama kali? Kalimat majalis disandingkan dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jika dikatakan pada Anda luaskan majlis. Kalimat majlis dijamakkan disandingkan dengan iman. Kata para ulama, ini ingin memberikan kesan bahwa majlis yang baik itu minimal majlis yang memahamkan kita tentang agama kita sehingga mengangkat iman kita dari sebelumnya. Jadi kalau antum ikut taklim, tidak mengangkat keadaan iman anda lebih kuat dari sebelumnya, ada yang salah sifat taklimnya. Termasuk anda belajar dengan saya dimanapun. Kalau pelajaran yang saya sampaikan tidak membuat iman anda lebih kuat dekat dengan Allah, saya salah dalam mengajar. Ya, lebih baik anda belajar pada ustadz lain, tinggalkan saya gitu. Selesai kan? Baik, dan saya cukupkan sampai sini materinya. <laughs> Jadi belajar dengan siapapun itu ukurannya. Jadi jangan sampai anda belajar tapi anda nggak jadi lebih baik gitu kan? Apalagi Anda belajar pada orang yang tidak memuliakan Tuhan Anda salah. Allah dia celah, gitu kan? Rasul dia celah. Anda belajar pada orang itu, bagaimana Anda mengambil faidahnya? Mustahil. Ya. Makanya sekarang banyak orang aneh, Pak. Banyak orang aneh. Masa orang belajar Islam pada orang yang tidak berakidah Islam? Ya, dia beriman aja enggak, kita belajar pada orang itu, bukan kita, dia belajar pada orang itu, kan salah gitu kan? Ada orang belajar sholat pada orang tidak pernah sholat, gak nyambung. Makanya pulang-pulang ke Indonesia jadi pada aneh. Silahkan cek jadi pada aneh. Semua agama sama. Tidak harus sholat yang penting ingat Allah. Aduh, jadi bikin bingung gitu kan? Nah, jadi yang seperti itu sudah. Jadi itu itu nggak tepat jadi rujukan. Ya, jelas begini ya? Baik, jadi saya kira terang keterangan kami bahwa petunjuk yang terbaik itu adalah ketika petunjuk itu, hidayah itu bisa menerangkan tentang agama kita, membuat kita lebih dekat dengan Allah dan paham tentang keadaan agama kita. Oke, eh, okay. Anda kurang apa lagi gitu kan? Tempatnya enak, nyaman, ustazah datang namanya hidayah juga gitu kan? Anda belum bisa mendapatkan kebaikan. Saya yang pamit ya. Sudah. Ustaz, bolehkah tidak membaca komat ketika mau sholat? Baik. Baik, yang pertama Ekomah itu sebetulnya bukan komat ya, tapi ekomah gitu. Komat itu singkatan orang kita. Ya, ikhoma aqama yuqimu iqamatan. Ya, ikhoma. Ya cuma orang kita suka nyingkat-nyingkat, biasanya awalnya dihilangin, ujungnya disebutin gitu kan. Baik, kami kalau di Arab olahraga misalnya kan, ya uh, Ali bawa bola, minta Muhammad ngoper, dia akan sebutkan sempurna. Ya, Muhammad ta'an wajahnya. Muhammad datang, oper sini oper. Orang kita enggak. Mad mad oper gitu kan. Ah, di di di. Nah itu dibawa ke istilah agama ikomat jadi komat ya. Jadi hilang Baik. Ada azan, ada iqamah. Kalau azan, seruan yang terdengar ke telinga sebagai penanda waktu sholat tiba. Ya, seruan yang terdengar ke telinga sebagai penanda waktu sholat tiba. Asal kata azan itu dari kata udun, artinya telinga. Ya, jadi sampai ke telinga kita. Dan masya Allah, saya sering sampaikan lafaz azan itu diantara kekuasaan Allah itu bisa didengar oleh siapapun, ya dalam konteks yang terdengar selama 24 jam tidak berhenti. Silahkan cek, masjid ini selesai adan, masjid sana adan, masjid sana adan. 24 jam nggak terhenti. Ya. Dan itu penanda waktu sholat tiba. Ya, penanda waktu sholat tiba. Nah, sedangkan penanda waktu sholat didirikan dalam konteks anda berjamaah itu ikomat. Ikomat, jadi ikomat itu isyaratnya sholat siap mau dilakukan. Dalam konteks anda ada di situ. Ya. Nah, sekarang pelan-pelan. Sekarang perhatikan ya, Ikomat itu dalam konteks sholat akan didirikan isyarat untuk mulai mengkhusyukkan keadaan hati kita. Jadi ketika ikomat mulai disampaikan bukan penanda waktu sholat tiba, bukan. Tapi Anda mesti mulai khusyuk. Yaitu adalah tafsir dari Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai ke-46 posisi paling kanan di pertengahan ke bawah sedikit. Ya. Jadi kalau ikomat sudah disampaikan, bukan sekarang mau mulai sholat, bukan. Anda harus mulai siap-siap untuk khusyuk. Bagaimana cara khusyuknya? Itu tidak mudah. Ayat ke-46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ya, yaitu orang-orang yang merasakan akan berhadapan dengan Allah. Jadi begitu iqamat disampaikan, Allahu akbar, Allahu akbar, Anda harus mulai punya rasa sekarang akan berhadapan dengan Allah. Siap gitu kan? Ya. Uh, Abu Bakar itu As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW itu masya Allah begitu iqamat dikumandangkan dia akan takbir itu sampai seringkali menangis itu Ya, makanya beliau ketika diminta jadi imam oleh Nabi, beliau katakan ya Rasul jangan saya, saya pribadi yang sering menangis gitu Jadi bayangkan ini manusia mulia, sahabat Nabi, amalnya banyak, begitu mengangkat tangannya mengucapkan kalimat Allahu Akbar, masih takut membawa kesalahan dan dosa dalam hidupnya karena berhadapan dengan Allah. Ya. Anda berhadapan dengan seorang pemimpin, sekarang diundang di sana ya kan? Uh, setengah tiga. Insya Allah jam empat itu ada undangan, undangan dari Menteri Agama, ke masjid jami yang dekat di sini mana? Ada di dekat mall itu? Ah, musyawarahnya ada undangan jam 4 itu Bapak Ibu sekalian uh, undangan dari Menteri Agama kita berkumpul sekaligus nanti ada pembagian mushaf yang ingin kita eh, disampaikan oleh beliau kepada kita kalau Anda mau bergabung gitu kan. Baik. Kira-kira ganti pakaian atau seperti ini penampilan? Enggak, ini cuma cerita, bukan bukan asli ada itu, bukan. Ini cuma cerita kisah saja. Anda misalnya ada undangan kok. Baik, saya tegaskan sekali lagi, undangannya tidak ada, bukan formal. Ini cuma cerita kalau ada seperti ini. Masya Allah. Baik. Nah, jadi kan luar biasa ya, Anda siap-siap dulu kan? Apalagi yang dipanggil Anda kan? Penampilan akan baik dan macam-macam. Apalagi yang panggil Allah. Masa dipanggil manusia aja begitu? Undangan manusia Anda macam-macam gitu kan. Undangan Allah kenapa penampilan kita biasa-biasa? Makanya orang-orang yang betul-betul khusyuk saat iqamat itu dikumandangkan dia akan berpenampilan terbaik. Quran surah 7 ayat 31 gitu kan. Ya bani Adam zina zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam setiap ada panggilan siap dari masjid kenakan pakaian terbaikmu. Anda ketemu orang, mandi dulu, bersih-bersih, minimal cuci muka. Ketemu Allah, pasti wudhunya sempurna. Quran surah 5 ayat yang ke-6. Posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idha kumtum ila shalah faghsilu wajuhakum dan seterusnya ayat. Ya iya kan? Nah, setelah itu apa? Yang paling penting, kenapa Anda mesti siapkan pakaian terbaik ketika bertemu Allah dalam sholat? Kenapa Anda mesti berwudhu sempurna? Karena teruskan ayatnya, wa annahum ilaihi rajiun. Wa annahum ilaihi rajiun. Anda kalau semakin sore nih agak mendung gelap, kalau dengar kalimat rajiun rajiun apa yang terbayang? Rajiun apa yang terbayang? Baik, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bisa kan? Baik, biasanya diucapkan dalam keadaan apa? Baik, teman-teman sekalian, sekali lagi apa artinya azan? Kita kan sholat dipanggil oleh Allah lewat azan kan? Baik, apa artinya azan tadi? Baik, panggilan. Baik, yang panggil siapa? Allah. Baik, saya beri gambaran gini. Pak Dedi dipanggil Allah. Apa artinya? Oke, okay, baik. Maaf, saya mau tanya, yakin kita akan meninggal? Kapan? Baik, mungkin hari ini? Baik, baik. Enggak punya pilihan ya? Karena itu, lima kali dalam sehari kita diingatkan, kamu itu kenapa sih terlampau sibuk? Kamu akan pulang. Kamu meninggal gitu. Kamu sibuk apa sih sampai kurang bekalnya untuk pulang? Ya, seakan-akan diingatkan kamu bisa kapan aja pulang gitu kan. Tidak ada yang paling indah meninggal kecuali ketika sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anda sedang sujud gitu. Ya. Demi Allah saya katakan, di 10 Al-Muharram yang lalu ada seorang ibu sedang puasa, Masya Allah jemaat taklim dia bukan ustazah ya, salah satu komplek dan kami datang untuk mendoakan juga itu Masya Allah Pak Pak eh, ada asar menjelang maghrib menyiapkan bukaan orangnya puasa sedang menyiapkan bukaan di dapurnya roh merasakan sesuatu ya kullu nafsin dha'iqatul maut ya kan tiba-tiba beliau duduk kemudian sujud di dapur saking nikmatnya sujudnya itu tidak bangun-bangun ditemukan oleh anaknya dibawa ke rumah sakit sudah tidak bernyawa lagi gitu ini nggak ada, nggak ada nikmat terbaik saat pulang kecuali sedang menghadap Allah dalam keadaan terbaik gitu. Apa anda tidak menambahkan ketika meninggal dalam keadaan sujud, apalagi sedang dalam keadaan berwudu menghadap kepada Allah dengan pakaian paling halal yang paling baik. Kita diingatkan kamu sibuk apa sih kamu mau pulang? Ya, jadi siap-siap gitu kan. Makanya kata para ulama dimanapun anda berada, jaga diri yang baik. Jangan dekati yang haram karena boleh jadi diwafatkan dalam keadaan maksiat itu tidak mudah gitu. Makanya minta perlindungan pada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan terbaik. Wala na illa wa antum muslimun nikmat gitu kan. Bukankah saya pernah kisahkan di sini ada perempuan di Qatar itu yang saat wafat dalam keadaan sholat masih ingat gak kisahnya? Ya, ada seorang perempuan taatnya luar biasa di hari pernikahannya pak dia sudah didandani dengan pakaian luar biasa ya kemudian dia di make up begitu mau diperkenalkan Adan Isya berkumandang ibunya datang Nah, ayo kita keluar. Kata anak, ya ma, halal waqt tiba panggilan Allah. Nida sekolah. Kata ibunya itu bisa diakhirkan, kamu sudah menunggu. Kata anak, ya ma, izinkan saya sholat dulu katanya. Kalau kamu sholat, tuh make upnya bisa habis lagi. Kata anak, ya ma, izinkan saya memenuhi ketaatan kepada Allah. Ibunya marah keluar mengatakan, kamu tidak taat dengan mama. Dia ditutup, anak ini wudhu lagi. Subhanallah itu, ya, masya Allah. Kemudian dia wudhu, yang make upnya kemudian luntur. Bagian dia sholat. Demi Allah saya katakan, nikmat sekali sholatnya khusyuk, baik, ruku, begitu sujud tenang saja. Saking tenangnya nggak bangun-bangun, Pak. Manusia menginginkan dia menjadi pengantin dunia, Allah menginginkan dia jadi pengantin bidadari akhirat. Manusia menginginkan dia berdandan dengan make up dunia, kata Allah lunturkan semua itu karena kamu akan pulang menjadi bidadari akhirat. Jadikan make up akhirat sebagai make upmu, ganti dengan wudhu. Kita nggak tahu kapan kita pulang, tapi perempuan ini sujud dalam keadaan terbaiknya, sholat dan pulang kepada Allah. Ibu mau meninggal dalam keadaan sujud, Nanti asar ya, nikah lagi insya Allah. Kapan aja, mau asar, mau maghrib, mau kapan aja, bisa terjadi gitu kan. Kita nggak bisa menolak. Ya, kita nggak bisa menolak dengan itu. Jelas ya? Di teman-teman sekalian, uh, eh, jadi kami sampaikan, iqamah itu isyarat untuk menghusukan jiwa. Ya, dalam keadaan sholat berjamaah. Jadi kalau anda sholat sendirian, mau ikhoma boleh silakan, mau tidak ada masalah. Tapi kalau sholat berjamaah itu mutlak disampaikan untuk peringatan kepada keseluruhan. Karena kalau sholat sendirian, yang ganggu paling cuma setan dengan anda. Ya nafsu. Tapi kalau sholat berjamaah bisa terganggu dengan yang lain. Ya mungkin anda sudah khusyuk, yang lain handphone belum dimatikan, ya, macam-macam dan sebagainya. Karena itu kemudian diingatkan melalui iqamah, dan ditegaskan oleh imam, khusyukkan, rapatkan, luruskan dan seterusnya. Jelas ya? Baik. Saya jawab satu ya di antara yang tiga ini supaya memberi kesempatan pada yang lain. So, mohon izin barangkali saya bacakan dulu sebentar. Saya ada sesuatu yang harus diistirahatkan deh. Baik, nanti coba kita lanjutkan kemudian. Pandangan Ustaz atas demo aksi bela Islam kemarin di antara kami muslimin Indonesia berbeda Eh, pendapat saya sudah sampaikan di dalam YouTube bisa diruntut keterangan kami yang tentang syiar itu ya. Silahkan dicek dan masing-masing meramal sesuai dengan kebaikannya dan jangan saling mencela satu dengan yang lainnya. Ya. Ulama salaf kadang disebut Wahabi. Apa maksud Wahabi itu, Ustaz? Oh, tolong tanyakan pada yang nyebutnya. Saya tidak tahu maksudnya gitu kan. Nanti kalau sudah dimaksudkan baru kita bahas kan. Wahabi itu kan banyak dari kata wahab dengan i. Gitu kan? Wahab, hati-hati sifat Allah juga wahab. Wahab dari kata wahaba ya ibu yang memberikan tanpa batas. Ya. Wahab itu sifat Allah. Quran surah ke 3 Al Imran ayat ke-38 posisi paling kanan sebelah atas. Baik. Bahkan dari ayat ke-8 yang disebut wahab sifat yang disebut hab. Kalau minta habli kan? Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala Rabbi habli. Habli itu dari sifat wahab. Ya, Nabi Zakaria itu maaf menikah puluhan tahun, fisik sudah lemah gitu kan, sudah letih, rambutnya sudah memutih, tapi belum ada keturunan. Ya, dan istrinya, maaf ibu, diponis monopos dan mandul. Kata manusia nggak mungkin punya anak. Lu memohon kepada Allah yang tidak punya batas. Disebut sifatnya ya wahab. Permohonannya hablun. Makanya disebut habli. Ya Rabbi habli, ya Allah yang punya sifat wahab, tolong berikan padaku tanpa batas dari sisimu. Ya, min ladunka dzurriyyatan apa itu keturunan yang berasal dari darimu langsung karena manusia itu enggak ada yang mengatakan enggak mungkin. Ya mustahil, mustahil. Ya, maka ketika manusia mengatakan mustahil, maka beliau mengatakan ya Allah dari mu saja ya Allah yang tidak punya ya, sifat mustahil aja. Ya, maka kemudian dianugerahkan oleh Allah anak yang bernama Yahya itu. Nah, sifat manusia bisa sifat manusia yang ingin bermohon kepada Allah dengan mengikuti tuntunan Allah misalnya salah satunya sifat-sifat kebaikannya yang tidak punya sekat itu maka tambah i di ujungnya wahabi meneladani sifat Allah yang punya sifat wahabi itu maksudnya kalau anda sedang berdoa orang mengatakan mustahil jangan putus asa minta kepada Allah saat anda meminta kepada Allah yang tidak punya sifat batasan itu dan menepikan pendapat makhluk maka anda disebut dengan wahabi dan sampai sini atau ada orang namanya Wahab misalnya kan dengan pakai Abdul di depannya misalnya Abdul Wahab dan sebagainya. Kan? Lalu Anda ikuti paham orang ini karena dia baik misalnya. Dia mengajarkan kebaikan, dia mengajarkan kebaikan-kebaikan, contoh yang baik. Anda jadi pengikutnya. Maka pengikut dalam bahasa Indonesia, ditambah, eh, bahasa Arab ditambah i, ya nisbah namanya. Ya. Indonesia negara. Orang Indonesia ikut ke Indonesia, Indonesia. Malaysia, orang Malaysia, Malaysia. Amerika, orang Amerika, Amriki, Filipin, orang Filipina. Tuh, gampang kan? Tambah i ujungnya. Brazil, orang Brazil. Ah, Tunis, orang Tunis. Masya Allah, gampang kan? Bekas, yang punya bekas-bekas. Ah, jangan ngaco. oh, awas, itu ngarang. <laughs> itu ngarang ya, itu ngarang. Jadi tidak selalu bisa ditempatkan di tempat yang tertentu. Nah, terus ada orang mau ikut ini, maka disebut Wahabi. Ya. Awas ya, awas. Pendiri salah satu ormas di Indonesia, salah satunya, eh kayak Asbullah Wahab Wahab juga. Jadi kalau ikut ke ormas itu disebut Wahabi juga. Kalau mau mengistilahkan istilah-istilah ini, saya punya keyakinan kuat orang-orang seperti ini makan nggak jelas gitu kan, mau memberikan istilah apa. Jadi tolong perjelas dulu baru dari situ kita kita tafsirkan. Ya sebenarnya apa yang dimaui kan? Baik. Teman-teman boleh kita cukupkan dulu. Oke, nanti barangkali insya Allah saya simpan ini. Uh, izin ya, barangkali Eh, pertemuan selanjutnya adalah pertemuan terakhir kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti di akhir pertemuan di berikutnya saya akan bahas ini saja dengan mengevaluasi materi-materi yang pernah kita bahas. Nah, itu mungkin pertemuan kita terakhir di mohon maaf sebesar-besarnya eh, untuk tahun ini. Tahun ini kan akhir tahun pertemuan berikutnya. Bulan depan kan Desember kan tahun terakhir. Jadi nanti di akhir tahun Uh, insya Allah kita jawab ini kita tidak ke materi dulu, kita jawab-jawab ini dulu, termasuk evaluasi yang mungkin pernah kita pelajari. Nanti berikutnya insya Allah kita mulai lembaran baru dengan membahas dan meneruskan kajian kita. Baik, mohon menyampaikan informasi. Insya Allah nanti besok malam kita ada uh, live streaming dari Bekasi. Waktunya Mbak Anda Maghrib sampai Ba'da Isa itu kemungkinan juga akan disiarkan oleh TV-TV lain ya yang insya Allah menyiarkan kebaikan-kebaikan sesuai agama ya nanti e, bisa bergabung di akhir TV, akhir TV. Nanti insya Allah juga mudah-mudahan di teman-teman di parabola yang lain bisa disalurkan di situ. E, kasusnya sangat penting yang akan dibahas tentang isu-isu kontemporer, ya terutama kajian linguistik, masalah pakai atau tidak pakai, gitu kan? Salah satunya akan kita bahas tentang itu dari kajian analisis bahasanya. Baik itu satu, yang kedua, izin saya menutup dengan memberikan nasihat. Mohon mulai saat ini pulanglah ke rumah, perbaiki keluarga masing-masing, kemudian koreksi keberadaan kita dan buat capaian-capaian yang baik sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon saling mendoakan dalam kebaikan dan jauhkan berbagai hal yang bisa mengurangi pahala-pahala kebaikan kita.